Pertanyaan saya, minta penjelasan Ustaz apa itu Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Saudara kandungnya menulis buku menolak saudaranya dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, jelek, maka dirobah casing, signalnya sama, disebut dengan Salafi. Salaf tiga abad pertama. Khairul Qurun Qarni sebaik-baik abad-abadku. Zummal ladhina ilunahum seabad sesudah itu. Sembaladzina nunahum sahabat sesudah itu. Ini dengan salafus saleh. Kita ini semuanya salaf. Pengikut salaf. Tiga abad pertama dulu salaf. Abad keempat, abad kelima sampai sekarang abad lima belas. Namanya khalaf. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf. Bertindaklah dengan akhlak salaf. Menghormati orang salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog. Jangan hujat-menghujat. Menghormati orang nata'awan fima tafakna. Mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'awan nata'azar fima ikhtalafna. Kalau kita berbeda pendapat, ya kita berlapang dada. Jangan gara-gara berbeda kunut lalu membid'ahkan orang. Kunut tiap pagi ya, ya bid'ah. Imam Syafi'i berkunut sampai mati. Baca kitab Al-Um. Imam Syafi'i berkata, siapa yang lupa baca kunut subuh, dia sujud sahwi. Dalam Al-Um. Tapi Imam Ambali yang tak berkunut, tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Datang orang bertanya ke Imam Hambali. Hai Hambali. Ya. Kamu kalau solat subuh pakai kunut apa tidak? Tidak. Hambali tak pakai kunut. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Mantap. Bagaimana kalau imam saya Syafi'i? Apa kata Imam Hambali? Kalau imammu Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait. Amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين lima saja aminnya sisanya dia ikut baca fa innaka taqdi wa yusirru bisana wa yusirru dibaca si makmum itu sir bisana sana artinya pujian Kenapa yang lima tadi diaminkan? Karena itu doa. Sisanya pujian. Fa kata taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna la yadhillu man wa la ya'izu man 'adayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma Nastaghfiruka wa natubu ilaik Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan hanya gara-gara perbedaan lalu membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nauzubillah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam. Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah. Ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru pemahaman yang keliru. Karena mereka hampir mirip dengan kaum khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu tidak ada, gitu kan? Nah kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang syiah. Orang-orang syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang. Itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu dua pedang Saudi itu, itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Su'ud yang sekarang menjadi keluarga Al-Su'ud namanya. Keluarga raja. Saudia itu diambil dari kata-kata keluarga Su'ud. Muhammad bin Su'ud namanya. Itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku. Dia tidak faham agama sebenarnya. Artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan ya, Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, ya kan gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi orang banyak menyembah berhala kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari sunnah Nabi Shallallahu dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap Orang-orang Syiah kena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah, Syiah itu kan. Nah mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin mengatakan itu pemahaman wahabi hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang syiah untuk men untuk menyudutkan kaum muslimin sunni yang ada di Saudi. Maka itu jelas salah. Nggak mungkin. Gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. Hari ini sekali lagi isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar di luarnya sesat seluruhnya yang mengkafir-kafirkan orang, membeda-bedakan orang pada abad kedua Hijriah bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh uh, oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah berhatu, bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujadid, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya. Lihat seluruh gubahan-gubahannya. Lihat seluruh penyampaiannya. Sama dengan yang ada pada pada umat Islam pada hari ini. Baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU. Baik yang diamalkan dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah. Baik yang dipakai oleh al-sunnah wal jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang, di, yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang khawarij. Abad kedua Hijriah. yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman. Ma ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata ibarat Allah yang kami muliakan. Subhanallah ya. Iya nih. Ini termasuk bahan bahan celaan yang paling paling populer ya. Pokoknya kalau ngelihat orang mengamalkan sunnah, orang pakai jilbab besar, orang meluruskan softnya, sampai anak pernah sampaikan tuh. Di mana? Di Bondoso dekat sini ada khotib Jumat, khotib Jumat nih, yang mengatakan salah satu ciri aliran sesat, aliran Wahabi mungkin dia katakan seperti itu, adalah kalau sholat mengejar kaki. Jadi kalau sholat merapatkan softnya, ah, itu aliran sesat. Jadi bagaimana kita menanggapi tuduhan-tuduhan yang seperti itu? Supaya orang itu tidak tersinggung. Ya kebanyakan mereka terprovokasi. Karena terus terang setan itu berputus asa untuk bisa disembah lagi di jazirah Arab. Apa yang sedang gencar dia lakukan adalah mengadu domba antara umat Islam. Wahabi memang sebuah aliran sesat. Wahabi itu aliran sesat yang ada di di Maroko sana. Yang dulu mereka pada tahun 300-an ya mereka termasuk aliran khawarij yang mengkafirkan orang. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengajak kepada sunnah. Kalau memang ajarannya salah, disalahkan. Nggak ada yang maksum gitu kan. Tapi kan orang mau pakai nama wahabi itu untuk sebuah kesesatan. Sehingga semua yang mengamalkan sunnah jadi wahabi. Jadi ngelihat cingkrang, awas wahabi. Jenggotan, wahabi. Subhanallah. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Pakai jilbab panjang, ada lagi pakai cadar, jadi wahabi. Semua jadi wahabi. momen. Sikap kita, kita katakan kepada mereka, udahlah kita jangan terprovokasi dengan uh, gelar-gelar uh, yang disebutkan. Yang belum tentu benar. Kita juga mungkin nggak tahu tentang apa wahabi. Pokoknya kalau memang yang kita amalkan itu sesuai dengan sunnah, ya itu kita kerjakan. Dan kalau kau melihat amalanku nggak sesuai, tolong kau tegur aku karena aku juga masih belajar. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak tidak mengklaim bahwasanya aku sudah benar. Enggak, tapi kalau kau melihat aku, salah yang aku kerjakan. Mama yang aku kerjakan nih, ternyata Nabi tidak ngerjakan. Ya tolong ditegur aku. Karena sejatinya One Way to Paradise Anda baca tadi ada sebuah channel One Way to Paradise Satu jalan menuju surga. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lewat sana, tidak lewat sini. Tapi ada satu Siratul mustaqim. Maka kita minta sama mereka yang menuduh macam-macam. Dan ini ini jadi barang dagangan yang laris di mana-mana. Orang ceramahnya tentang Wahabi, Wahabi itu kayak gini macam-macam. Coba mereka berdoa mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah Ajak mereka untuk mengikuti Abu Bakar Siddiq. Ajak mereka mengikuti Umar bin Khattab. Ajak mereka untuk mengikuti Osman dan Ali bin Abi Talib. Nanti ketemu tuh kita. Maka sampaikan seperti itu dan doakan dia. Nabi ajak dilemparin batu. Nabi ajak sampai terluka di perang Uhud. Beliau meminta kepada Allah, Allah maghfirli kaumnya. fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka itu nggak ngerti tidak faham, nggak punya ilmunya. Nabi kayak gitu. Apalagi kita, kita belum, oh belum, belum seberapa kita dicela ya, dicela macam-macam, belum seberapa. Nabi itu sudah sampai fisik, saw. Bahkan beliau mau dibantai, mau dibunuh, pernah dicekik Nabi Alaihissalam. Tapi beliau malah mendoakan kaumnya. Maka anti bersabar, doakan mereka, mereka nggak ngerti. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu, anti tunjukkan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim, nanti mereka akan melihat bahwa saya orang yang ngaji sunnah, yang belajar sunnah nih, ternyata dia akhlaknya lebih mulia. Ini ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi yang mengatakan tidak ada hubungan antara ilmu dan akhlak yang penting ilmu kayak gini nih kadang-kala jadinya orang yang berilmu jadi bahan celaan orang nih kayak gini nih orang yang ngerti sunnah kelakuannya nggak bener katanya mengikutin salaf salaf mana yang diikutin tuh akhlaknya nggak bener Hadza wallahu a'lam Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Ya. Dan benar ya kalau kita mau lihat ya eh, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad Abdul Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud bekerja sama maka berdirilah Arab negara Arab Saudi kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormat karena pahlawan bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad Wahab kalau Saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermazhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih empat mazhab. Kita tidak belajar mazhab Hambali. Padahal Saudi bermazhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan Pendapat masalah ini lebih kuat madhab syafi'i. Masalah lebih kuat madhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadhab apa? Hambali. Ya. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad. Terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan. Meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Kemudian timbullah isu-isu bosnya Orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumroh ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan dicuri, diampu, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya. Di sana tidak ada ketakutan sama sekali, apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik-syirik saya katakan, ini kufur-kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa jadi tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus di, dijelaskan. Ya. Tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Dalam kalau sholat di masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Salawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam yang aneh-aneh seperti solawat fasih, barang siapa yang baca seperti khatam Quran tujuh kali. Kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta. Siapa bilang Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur. Itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang oleh mereka. Dan tuduhan macam-macam. Sampai berita-berita saya dengar sendiri. Saya baca seperti isu yang tersebar. Bahwasanya ada orang Wahabi naik di atas kubah hijau ingin menghancurkan kubah hijau. Tahu-tahu kena petir terbakar di atas sampai sekarang mayatnya masih ada. Subhanallah. Ini orang Madinah nggak ada yang tahu seperti ini. Cuma Indonesia pada tahu. Dari mana? sih? Saya heran juga. Ini dari mana? Nah, ada pun fitnah-fitnah terhadap Wahabi-Wahabi, ya, itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar. Saya katakan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Kenapa sih dituduh Wahabi? Pertama, karena ya, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah akan berupaya menghalang-halangi sunnah ya supaya tidak tersebar ke masyarakat maka mereka perlu untuk menuduh dan mencap ya, yang tuduhan-tuduhan tersebut membuat orang-orang takut darinya karena ya di antara tata cara syaitan untuk menghalangi kebenaran adalah takhwif, menakut-nakuti manusia. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW juga diberikan ya eh, apa namanya julukan-julukan yang menakutkan. Ya di antaranya Rasul dituduh dukun, Rasul dituduh penyair, Rasul dituduh pemecah belah. Berbagai macam tuduhan ya menghampiri beliau. Rasul dituduh gila. Maka setiap mereka yang mengikuti Nabi dan Rasul dan mengikuti langkah mereka pun akan biasanya mengalami nasib yang sama ya diberikan berbagai macam cercaan, makian dan yang lainnya. Dulu sebelum istilah Wahabi muncul, ya orang-orang eh, yang tidak suka kepada sunnah itu memberikan apa namanya cap cap yang jelek juga seperti hasyawiyah, nasibah ataupun yang lainnya. Maka di zaman sekarang pun pasti demikian. Orang yang berpegang kepada sunnah, berusaha untuk meninggalkan perkara yang syirik, perkara yang diada-adakan, akan diberikan cap-cap yang tidak enak. Disebut wahabi lah, disebut ya teroris lah, disebut wah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di telinga.